الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Setelah beliau memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian beliau berdoa, Ya Allah, ajarilah kami apa yang kami tidak ketahui dan tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat dengannya. نكمل هذه النواقض وقد وقفنا في الدرس السابق وانتهينا من الناقض الثامن واليوم نبدأ بالناقض التاسع والعاشر قال رحمه الله الناقض التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة محمد موسى عليه السلام فهو كافر بالله mengatakan kita telah menyelesaikan dari pembatal-pembatal keislaman tersebut dan kita telah berhenti pada pembatal yang kedelapan. Hari ini kita akan memulai dari pembatal yang kesembilan dan yang kesepuluh. Adapun yang kesembilan dari pembatal keislaman adalah orang yang meyakini bahwa boleh bagi siapapun atau boleh bagi sebahagian manusia untuk keluar dari agama ini sebagaimana dibenarkan bagi Nabi Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. maka orang yang seperti ini adalah terjatuh di dalam kekufuran. الانبياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أحد أركان الدين كما أن عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبودية ركن كذلك الانقياد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الدين فمن ظن واعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والتقيد بشريعة أخرى فهو كافر بالله العظيم والخروج خروجان خروج استحلال وهو أن يستحل الخروج عن هذه الشريعة وهذا كفر بالله وخروج معصية خروج معصية وهو أن يفعل المعاصي والمعاصي لا شك أنها خروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مقر أنه لا يجوز الخروج عنها وفعل ذلك ضعفا من نفسه فهذه معصية Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu dari rukun agama ini. Sebagaimana mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tunduk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu dari rukun agama. Barang siapa yang menyangka bahwa boleh-boleh saja untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada syariat yang lainnya maka itu adalah kekafiran dan yang dimaksud dengan keluar dari syariat itu ada dua macam yang pertama adalah orang yang menganggap halal dan boleh-boleh saja dari keyakinannya maka ini adalah perbuatan kekufuran kepada Allah. Kemudian bentuk keluar dari syariat yang kedua adalah dengan kemaksiatan yaitu melakukan kemaksiatan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada maka tidak diragukan bahwa itu adalah salah satu bentuk keluar dari agama yang orang melakukan hal tersebut dikarenakan adanya kelemahan dalam dirinya maka orang yang seperti ini tidak ada meyakini akan kehalalan hal tersebut akan tetapi dikarenakan kelemahan yang ada pada dirinya maka ini terjatuh di dalam kemaksiatan dan tidak mengeluarkan dari agama. أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوقون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني والحديث في مسند أحمد وحسنه العلامة الألباني هذا نبي الله موسى وأنزل عليه كتاب لو كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان متبعا لرسول الله فكيف بغيره sebagaimana datang Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah kitab yang beliau dapatkan dari sebahagian ahlul kitab. Lalu beliau membacanya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun murka. Lalu mengatakan, apakah engkau menjadi orang yang ragu, wahai Ibn al-Khattab? Sungguh, aku telah datang kepada kalian dengan syariat yang begitu jelas dan terang. Tidaklah ada kalian menanyakan tentang apapun di dalamnya, melainkan kalian akan mendapatkan di dalamnya. Dan yang demi jiwaku ada di tangannya. Seandainya saja Nabi Musa alaihissalam masih dalam keadaan hidup, maka tidaklah boleh bagi beliau melainkan untuk mengikutiku. Beliau menerangkan hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini adalah seorang nabi Allah, Nabi Musa. Kalau saja beliau hidup pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, tentu beliau akan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana lagi dengan selainnya? الشيخ محمد عبد الوهاب استدل بالخضر هنا من باب المثال لأن هناك من يستدل بفعل الخضر على الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أصحاب الطرق الصوفية وغيرهم يظنون أن الولي إذا وصل إلى منزلة معينة يجوز له الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي الصلة بينه وبين الله وأن الله عز وجل يحدثه ويقول حدثني قلبي عن ربي Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menjadikan dalil dengan kisah Nabi Khadir alaihissalam ini hanya semata-mata dalam bentuk contoh. Karena ada di sana orang-orang yang mereka berdalil dengan perbuatan Nabi Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka orang-orang yang mengikuti tarekat-tarekat Sufi mengatakan bahwa seorang wali jika telah mencapai tingkatan demikian dan demikian, sudah boleh saja bagi dia keluar dari agama ini. Dan dia mengklaim atau mengaku bahwa sudah berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbicara langsung dengan Allah. Dia mengatakan telah menceritakan kepadaku atau telah menyampaikan kepadaku hatiku dari Robku. والاستدلال بأن الخضر قد خرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عن شريعة موسى عليه السلام استدلال فاسد فالخضر لم يخرج عن شريعة موسى عليه السلام وإنما خفي عن موسى الأسباب ثانيا موسى عليه السلام بعث لبني إسرائيل خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لعامة الناس إنسهم وجنهم الخضر قد علمه الله عز وجل كما علم موسى كما جاء في البخاري أنه قال يا موسى الخضر قال لموسى يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه والخضر فعل ذلك بأمر من الله ووحي كما قال تعالى وما فعلت عن أمري أي أني فعلته بأمر من الله وهذا لا يستقيم مع مع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد بعث للأمة كاملة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار والحديث في صحيح مسلم ومن ظن أن من الأولياء يصوغ له الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه وصل مرحلة إسقاط التكليف عنه وأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تلزمه فهو كافر بالله العظيم Kemudian beliau menjelaskan menjadikan dalil bahwasanya Nabi Khadir alaihi salam telah keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam ini adalah bentuk berdalil dengan pendalilan yang rusak. Nabi Khadir sama sekali tidak keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja disembunyikan dari Nabi Musa alaihissalam sebab-sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, Nabi Musa alaihissalam diutus hanya kepada Bani Israel secara khusus. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk segenap manusia, baik manusianya dan juga jinnya. Dan yang ketiga, Nabi Khadir, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ilmu kepada beliau sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan mengajari Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana hadis yang datang di dalam Sahih Al Bukhari, Nabi Khadir alaihissalam berkata, wahai Musa, sesungguhnya engkau berada di atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkan kepadaku dan aku di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkan kepadamu. <clears throat> Maka Nabi Khadir alaihissalam melakukan hal tersebut dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an yang artinya dan tidaklah aku melakukannya karena perintah dariku. Artinya, beliau melakukan hal tersebut karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak cocok kalau dibandingkan dengan diutusnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat seluruhnya yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan yang artinya dan demi yang jiwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tangannya tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang telah mendengar akan kebangkitanku baik itu seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani Kemudian dia tidak mau beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia akan menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini di dalam sahih Muslim maka orang yang menyangka bahwa ada di antara para wali-wali tersebut boleh-boleh saja bagi dia untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau jika dia telah mencapai tingkatan demikian dan demikian tidaklah mengharuskan dia untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka orang yang demikian kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله الناقض العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Kemudian yang ke-10 dari pembatal keislaman adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu dengan cara mempelajarinya dan tidak pula mengamalkan dengannya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Setelah itu ia berpaling darinya. Sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang melakukan dosa sungguh sangat murka. Al-i'rad an dinillah. I'radan ayuha al I'rad an dinillah bil kulliyah وهذا هو الكفر بالله الإعراض إعراضان إعراض هو كفر مخرج من الملة وإعراض هو معصية لا ينقل عن الملة قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن رسول الله وليس له إرادة لتعلمه فهذا هو المعرض عن أصل الدين وهذا كافر بالله العظيم تجد الإنسان لا يحرص على تعلم الإسلام ولا على تعلم التوحيد ولا على تعلم الصلاة والزكاة والحج مع إمكانيته لذلك واستطاعته أن يفعل ذلك وإذا سأل وجد هذا هو المعرف بالكلية هذا هو المعرض بالكلية تجد إنسان مثلا يسكن هنا بجواركم لا يعرف التوحيد ولا يعرف الصلاة ولا يعرف شيء من الدين مع أنه لو سأل لوصل هذا هو المعرض بالكلية وهذا هو الإعراض الذي يراد به إعراض الكفر بالله سبحانه وتعالى أما بعض الإعراض الذي هو معصية كما الإنسان عنده تجارة ولا يتعلم أحكام البيع والبيع المحرم مع استطاعته أن يفعل ذلك فهذا معصية فلا بد كل عبادة تقبل عليها أن تسأل عن أحكام الدين فيها وأما المعذور هو كل من بلغ وفعل ما بوسعه وعجز عن الوصول إليه فهذا معذور قد بلغ وسعه في البحث والتحري تفضل يا Kemudian beliau menerangkan bahwa yang dikatakan dengan berpaling itu ada dua bentuk dan dua macam. Yang pertama adalah berpaling dari agama secara total dan keseluruhan. Inilah yang merupakan kekufuran terhadap Allah dan bisa mengeluarkan dari agama. Adapun yang kedua adalah berpaling dari agama dalam bentuk kemaksiatan. Dan ini tidaklah sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, Adapun orang Adapun kekufuran dikarenakan berpaling dari agama dan dia telah mengetahui dengan pendengaran dan hatinya dan tidak ada baginya keinginan untuk mempelajarinya bersamaan adanya kemudahan bagi dia untuk mendapatkan pengetahuan tersebut maka inilah orang yang berpaling dari usul agama dan inilah orang yang kufur kepada Allah yang kekufuran yang besar. Maka di mana seseorang tersebut tidak memiliki semangat, tidak ada memiliki angan-angan dan keinginan untuk mempelajari Islam, mempelajari tauhid, mempelajari salat, mempelajari zakat. Bersamaan ia mampu untuk mendapatkan hal tersebut, untuk melakukan hal tersebut. Dan jika dia bertanya tentang hukum-hukum dari hal tersebut, maka dia akan dapatkan. Maka inilah dia, orang yang berpaling dari agama secara total, dan keseluruhan. Sebagai contoh kata beliau, jika engkau dapatkan ada orang yang tinggal di dekat oleh di dekat kalian akan tetapi dia tidak mengenal apa itu tauhid bagaimana melaksanakan sholat dan jika dia bertanya kepada kalian tentu ia akan dapatkan jawabannya maka inilah yang dimaksud dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dia berpaling dari agama dalam bentuk sebahagiannya, maka itu adalah bentuk kemaksiatan. Dicontohkan oleh beliau seperti halnya orang yang memiliki perniagaan dan perdagangan. Akan tetapi dia tidak mempelajari bagaimana hukum-hukum Islam tentang masalah perniagaan dan perdagangan tersebut. Maka ini adalah salah satu bentuk kemaksiatan. Karena diharuskan bagi setiap muslim dalam seluruh ibadah-ibadah dan pengamalan-pengamalannya untuk bertanya terlebih dahulu tentang hukum agama di dalamnya. Maka orang yang diberikan udur adalah orang yang telah mengerahkan segala bentuk usaha dan upayanya untuk mendapatkan untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut akan tetapi dia tidak mendapatkannya maka orang yang seperti ini adalah orang yang diberikan udur. ثم قال رحمه الله في نهاية هذه النواقض ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم Kemudian beliau pengarang rahimahullahu taala di akhir dan di penutupan dari penjelasan beliau, beliau mengatakan, dan tidak ada bedanya dalam seluruh pembatal-pembatal keislaman ini antara orang yang bermain-main dengan orang yang bersungguh-sungguh dan antara orang yang takut kecuali orang yang dipaksa. Dan seluruhnya adalah merupakan perkara yang sangat besar bahayanya dan paling banyak terjadinya. Sehingga patutlah bagi setiap muslim untuk berhati-hati dan mengkhawatirkan atas dirinya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk hal-hal yang mendatangkan kemarahannya dan hal-hal yang dapat mendatangkan kepedihan hukuman Allah Subhanahu wa taala dan beliau menutup dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dan para sahabatnya Syekhul Islam ذكر هنا أن هذه النواقض لا فرق بين بين الهازل وهذا معلوم لدينا أن الاستهزاء والهزل بدين الله في هذه الأمور كفر والجاد هو من باب أولى فمن وقع فيها متعمدا قاصدا لها فلا شك في كفره والخائف الخوف النفسي الذي ليس له أثر قال إلا المكره والمكره له شرطان أن يكون الضرر متحقق وقوعه وهو متحقق هلاكه والثاني أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان كما قال سبحانه وبحمده إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لأن الإكراه لا يقع على القلب وليس لأحد فيه قدرة ولا يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى تشرح وتكمل Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di sini menyebutkan bahwa pembatal-pembatal keislaman ini tidak ada bedanya antara orang yang bermain-main bahwasanya memperolokkan bermain-main dan bersenda gurau terhadap agama ini adalah kekufuran dan orang yang bersungguh-sungguh, tentunya ini lebih utama lagi. Dengan menyengaja dan memiliki maksud dan tujuan. Adapun orang yang takut, takut secara pribadi dan dari jiwanya sendiri, akan tetapi itu tidak memiliki bukti dan pengaruh. Kemudian dikecualikan oleh beliau adalah orang yang dipaksa. Dan keadaan dipaksa itu memiliki dua syarat. Yang pertama, kemudorotan itu benar-benar terbukti akan terjadi bagi dia dan kebinasaan untuk dia. Dan yang kedua adalah di mana hatinya merasa tenang dan tentram dengan keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya kecuali orang yang dipaksa akan tetapi hatinya tenang dengan keimanan. Dikarenakan yang namanya pemaksaan tidaklah akan bisa terjadi kepada hati dan tidak ada siapapun untuk memaksa hati seseorang dan apa yang ada di dalam hati seseorang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فهذا يدل على أن شيخ الإسلام لم يقصد بهذه النواقض الحصر وإنما ذكر الأخطر والأكثر وقوعا بين الناس ثم قال ينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف على نفسه منها وختم بالدعاء والاستعاذة من غضب الله وأليم عقابه وبهذا ننتهي والحمد لله رب العالمين Kemudian perkataan beliau dan seluruhnya ini merupakan di antara yang terbesar bahayanya. Ini menunjukkan bahwasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala tidaklah memaksudkan dengannya pembatasan. Hanya saja beliau menyebutkan di sini perkara yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadi. Lalu beliau mengatakan, maka sepatutnya bagi setiap muslim untuk berhati-hati dan mengkhawatirkannya terhadap dirinya. Dan beliau menutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari kemurkaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan pelajaran nawaqidul Islam. Fil akhir al ahibba أوصيكم أولا بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله ما جاورت قلب العبد إلا وصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى ثم أوصيكم بالتمسك بهذا الدين بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة kubur. Kemudian beliau pada akhir pembahasan ini ingin menyampaikan kepada kita beberapa wasiat. Yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah itu ada pada hati seorang hamba melainkan ia akan menggapai dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wasiat untuk berpegang teguh terhadap agama ini, berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah dan pemahaman orang-orang pendahulu terbaik dari kalangan umat ini. وأوصيكم بالتعاون على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول Kemudian yang ketiga, beliau juga mewasiatkan untuk kita saling bahu-membahu, tolong menolong di atas perkara kebaikan dan ketakwaan. Allah tabaraka wa taala mengatakan yang artinya dan tolong menolonglah kalian dalam perkara kebajikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, satu mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan suatu bangunan yang saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. فيجب التعاون فيما بينكم maka wajib untuk saling tolong menolong sesama kalian. فيجب التعاون بين الراعي والرعية Maka wajib untuk saling tolong menolong antara masyarakat dengan penguasanya. وينبغي التعاون بين الجيران dan saling tolong menolong sesama tetangga. وينبغي التعاون والمحبة والنصح بين الآباء dan juga saling tolong menolong, saling memberikan wasiat kebaikan sesama orang tua. وينبغي التعاون مع المعلم في المعهد dan juga tolong menolong dengan para pengajar yang ada di pondok pesantren. التعاون معه في تربية الأبناء saling tolong menolong dalam menyukseskan pendidikan anak-anak. التعاون معه فيما يطلب المركز من أشياء Saling tolong menolong terhadap apa yang dibutuhkan oleh pondok pesantren berupa perkara-perkara yang dibutuhkan. التناصح بين المعلم وبين الآباء وما ينفع الأبناء Saling memberikan nasihat dan masukan antara para pengajar dengan para wali-wali murid terhadap apa yang membuat sukses pendidikan anak-anak. بهذا يدوم الخير ويكثر الخير ويصلح الأبناء والمجتمع Maka dengan ini akan tercapai kebaikan, akan langgeng kebaikan, dan akan baik pendidikan anak-anak. فليس المعلم وحده الذي يقوم بالتربية وإنما الجميع يتعاون bukanlah guru saja yang menjalankan pendidikan akan tetapi seluruhnya harus saling tolong menolong ومن استطاع أن يمد يد الخير لمثل هذه المراكز بأي أنواع الخير فله بكل حرف يعلم أجر وحسنه Maka bagi barang siapa yang mampu untuk memberikan bantuan dengan bentuk apapun terhadap markis ataupun pondok ini dalam bentuk bantuan apapun maka baginya juga akan mendapatkan dari apa yang dibaca oleh anak-anak tersebut dari satu huruf dia mendapatkan sepuluh kebaikan. ومن وجد خطأ أو زللا عليه أن يستشير الكبار Dan orang ketika mendapatkan suatu kesalahan, suatu ketergelinciran, haruslah bermusyawarah kepada orang-orang tua لكي تحل الأمور بهدوء agar diselesaikan urusannya dengan tenang. نسأل الله عز وجل أن يوفق الوالي على هذا أو على هذه المدينة مدينة ميدان فنسأل الله أن يبارك في عمر الوالي إيدي راما يادي لكل خير ويصلح له البطانة ويمد في عمره على طاعته ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق من معه من المسؤولين في الدولة لكل ما فيه لكل ما فيه خير للمجتمع وللمسلمين وأن يكفيهم كل شر ويجزيهم خير على ما سمحوا به من إقامة مثل هذه الدورات ونسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا البيت العظيم وهو بيت من بيوت الله أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم ونسأله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب ويحرم وجوهنا عن النار ويحرم النار عن وجوه آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وأصدقائنا وأصحابنا وجميع المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا kemudian beliau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberikan taufiknya kepada pemerintah dari provinsi ataupun daerah kita ini yaitu daerah Sumatera Utara, Medan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada wali, kepada gubernur dari kota Medan tersebut. Beliau sebutkan namanya yaitu Bapak Edi Rahmayadi Habibullah Ta'ala untuk mendapatkan segenap kebaikan dan diberikan kepada beliau pendamping-pendamping yang baik dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau di atas ketaatan kepadanya dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada orang-orang yang ada bersama beliau dari para mas'ulin, para penanggung jawab yang ada di daulah, di negara dan di daerah ini untuk setiap apa yang mereka telah berikan dan curahkan berupa kebaikan-kebaikan untuk segenap masyarakat dan kaum muslimin dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari segala bentuk kejelekan membalaskan kepada mereka dari segenap kebaikan yang mereka telah memberikan kemudahan untuk terlangsungnya daurah ini. Maka kita meminta kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di masjid ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dan kalian di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Yang tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan wajah kita, wajah-wajah kalian, wajah orang-orang tua kita, anak-anak kita dan keturunan kita, wajah para ulama kita dan masyayikh kita, dan sahabat-sahabat kita seluruhnya dan ke seluruh kaum muslimin untuk tersentuh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.